Angga Oksi. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barokah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini Selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka talabul ilmi menuntut ilmu bersama majelis taklim sehat bersama mengaji Semoga niat kita Langkah kaki perjalanan kita Dari rumah menuju majelis ini Tercatat di sisi Allah Sebagai pemberat timbangan Amal kebajikan kita Kelak di yaumil mizan Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Malam hari ini Untuk yang kedua kalinya saya memberikan kajian di kediaman Dr. Angga Osti. Pertemuan kita yang pertama beberapa tahun yang lalu. Dan tentunya bukan di tempat ini tetapi di Uh, bukan di tempat praktek beliau, tetapi di depan, di rumah beliau. Hari ini kita dipertemukan kembali Materi yang akan kita bahas adalah tematik isi dentil. Kita tidak membahas kitab tertentu yang dibahas secara berkesinambungan. Karena memang pertemuan kita tidak rutin, tetapi isidentil. Baik. Adapun topik yang kita angkat ke permukaan pada malam hari ini, judul yang diberikan kepada saya adalah "Cintaku Padamu Asli". Gak imitasi. Nah, itu ya. Jadi itulah ini temanya unik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tema ini kalau mau ditarik kemana-mana itu bisa. Ya, ada sebagian ikhwan ketika membaca tema ini, cintaku padamu asli gak imitasi itu identik cenderung mengarah kepada cinta seorang suami kepada istrinya. Tanda kutip dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya tema ini tidak mengarah kepada rumah tangga tetapi tema ini lebih menitik beratkan pada cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan cintaku padamu asli gak imitasi maknanya adalah cinta kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu asli bukan sekadar klaim atau pengakuan alias tidak imitasi. Baik. Jadi kajian kita lebih mengarah kepada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Karena melihat materi ini ternyata tidak sederhana, materi ini bukan materi yang simple atau ringkas materi ini ternyata materi yang panjang Bapak Ibu sekalian maka karena materi ini membutuhkan waktu yang menguras energi saya tidak memperpanjang mukaddimah kita langsung saja masuk kepada materi inti kita. Jadi kami ulang mungkin bagi para jamaah yang baru hadir yang dimaksud dengan tema kita hari ini cintaku padamu asli gak imitasi maksudnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asli bukan abal-abal bukan sekedar klaim pengakuan tetapi benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, agar materi kita tertata dengan baik tidak melebar kemana mana eh, kita bagi materinya menjadi lima bagian, lima pembahasan. Ini karena menguras energi lumayan agak panjang ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu sehingga harapannya kita bisa menuntaskan materi ini sampai akhirnya nanti. Baik, kita bagi menjadi lima bagian judulnya tetap, tema besarnya tetap, ya. Cintaku padamu asli, gak imitasi. Kita bagi lima. Satu, saya akan menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Karena kita sekarang masuk bulan Rabiul Awal. Apa yang terjadi di bulan ini, Rabiul Awal ini? Peristiwa apa yang terjadi? Itu nomor satu dulu. Yang nomor dua, materi kita tingkatkan. Materi nomor dua. Jadi kita sebutkan dulu kerangka-kerangkanya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah bukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita. Nah, akan saya tunjukkan pada materi kedua ini bukti-bukti kalau Nabi itu sayang, cinta kepada kita, umatnya. Itu nomor dua. Lah yang nomor tiga, nah ini baru tambah meruncing. Materi yang ketiga semakin mengerucut ya. Materi yang ketiga adalah keutamaan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaannya kita mencintai beliau Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor tiga. Yang nomor empat, lah ini materi puncaknya. Sekalipun nanti ada yang kelima, tetapi intinya itu di nomor empat ini. Intinya Ya. Apa yang keempat? Tanda-tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada tandanya. Ya. Jadi yang namanya mencintai Rasul itu bukan slogan yang sulit dicari wujudnya di lapangan, bukan. Karena kalau kita lihat di masyarakat kita di lapangan, di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata sulit kita cari yang betul-betul atau sedikit sekali yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus ada tanda-tandanya. Termasuk mencintai Nabi itu kan bukan identik dengan hanya membaca solawatan, perayaan maulid, perayaan perayaan Isra Mi'raj dan lain-lain. Bukan, ya. Yang namanya mencintai Nabi itu ya bukan dengan mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, bukan, ya. Tetapi bagaimana tandanya mencintai Nabi itu nanti nomor empat. Terakhir penutup materi nomor lima. Ini yang paling puncak mengerucutnya di sini yang terakhir, yang kelima. Apa itu yang kelima? Yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mencintai dan mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenali keluarga Nabi, kita cintai dan kita kenali keluarga Nabi. Mulai dari istri-istri beliau, mulai dari anak keturunan beliau. Nah itu ya baik jadi nanti kita akan bahas itu yang nomor lima gitu ya jadi istri nabi kan tidak hanya satu banyak siapa saja istri nabi yang dari Quraisy itu ada siapa saja istri nabi yang dari bangsa Arab siapa istri nabi yang mana istri Nabi ini dia uh, termasuk uh, dari uh, Bani Israel Ya, jadi Nabi punya istri dari Bani Israel. Loh, coba siapa namanya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ini nanti dan anak-anaknya serta cucunya. Nah ini ini penting. Uh, kenapa? Karena supaya kita cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Baik, kita awali dulu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Apa saja yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kalau kita lihat di dalam sirah, sirah sejarah ya. Ternyata di bulan Rabiul Awal ada tiga peristiwa besar yang terjadi tiga, tiga peristiwa besar. Rabiul Awal. Kita sekarang ini masuk Rabiul Awal ini. Ya, jadi mulai hari apa itu ya hari Senin kemarin itu satu Rabiul Awal. Jadi efektifnya mulainya itu uh, Ahad malam. Ahad malam. Jadi kalau Ahad malam itu berarti tanggalnya tanggal 20 berapa? 7 eh. Ahad kemarin, sekarang hari apa di Jumat 24. 24 Ahad 24 malam nah, itu masuk satu Rabiul Awal ya berarti Senin ya satu Rabiul Awal gitu ya karena pergantian e, kalender Hijriah itu dengan matahari terbenam jadi ketika hari Ahad matahari terbenam nah itulah saat itulah satu Rabiul Awal ada apa dengan Rabiul Awal ada tiga peristiwa apa saja satu yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir Rabiul Awal. Tanggalnya, lah ini tanggalnya yang ulama beda-beda ini ya. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal sebagaimana di negeri kita banyak kaum muslimin setiap tanggal 12 Rabiul Awal kalender itu mesti dibuat merah yaitu di situ tertulis Maulid Nabi lahirnya Nabi Maulid lahir Nabi maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah terus yang benar kapan ternyata Bapak Ibu sekalian kalau kita mau jujur belajar betul dalam sirah sejarah tarikh sejarah Nabi ternyata Nabi itu lahir memang betul Rabiul Awal tapi tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal sepakat jumhur ulama sepakat Bukan 12 Rabiul Awal, tetapi 9 Rabiul Awal Nabi itu lahir. Itu satu itu ya, satu. Makanya silakan dibuka kitab-kitab sirah, belajar ya. Di situ disepakati ahli sejarah sembilan Rabiul Awal. Jadi bahkan Bapak Ibu mohon maaf ini, mohon maaf, harus jujur saya sampaikan. Dari sekian pendapat para ulama, ini ulama-ulama salaf loh, ulama-ulama salaf. Ternyata tidak ada satupun yang menyebut 12 Rabiul Awal. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu pun Iya. Jadi memang tanggalnya macam-macam. Cuman yang jumur mengatakan yang roje adalah sembilan Rabiul Awal. Lah belas itu dari mana? Makanya ini yang perlu dipertanyakan. Makanya jangan sampai kita menyerupai orang-orang Nasrani yang salah menetapkan hari Natal. Mereka tetapkan 25 Desember. Padahal kejadiannya bukan di tanggal 25. Nah itu ya. Tanggal 25 itu diperingati sebagai apa? Natal itu apa Natal itu? lahir lahirnya Nabi Isa alaihissalam ya Nabi Isa alaihissalam sedangkan pada saat Maryam melahirkan Isa alaihissalam pada saat itu Allah memerintahkan itu di surat Maryam kan Allah memerintahkan menggoyang pohon kurma lalu berjatuhanlah kurma itu rutok kurma rutok berjatuhan karena di situ tertulis ayatnya rutok Ya, berjatuhan ini pohon kurma loh, bukan palem loh. Kurma loh ini, ini gede loh kurma. Ini wanita hamil goyang pohon kurma. Mungkinkah, mungkinkah kurma itu tumbuh di musim dingin salju? Mustahil. Sedangkan kalau kita lihat kalau Natalan identiknya itu salju. Tanggalnya tak sudah salah. Oh, sudah ya. Kenapa kita jadi meniru, mengadopsi, salah menetapkan kelahiran Nabi? Mestinya 9 Rabiul Awal. Satu. Nomor dua. Ternyata di bulan Rabiul Awal hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Hijrah Nabi di kota Madinah. Jadi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebenarnya kalau dalam sejarah ini, sejarah ini, Nabi keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah itu bukan Robiul Awal, bukan. Tanggal yang tepat itu adalah 27 Safar. Setelah Safar kan Robiul Awal. Nah terus dari Mekah ke Jabal Sur bersama Abu Bakar radhiyallahu Gunung Sur, Jabal Sur Bukit Sur. Nah di situ selama di Bukit Sur itu beberapa malam karena Nabi dikejar-kejar oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Lah Nabi di situ beberapa malam sehingga ketika masuk Robiul Awal, awal-awal Robiul Awal Nabi bergerak keluar dari Jabal Sur menuju ke Madinah. Itu pun tidak langsung ke Madinah, nyampe di Kuba Nah, Masjid Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal nyampe Kuba. Ini jalan loh ini. Mekah Madinah loh ini. Ya, nyampe di Kuba. Baik. Terus kemudian setelah itu pada saat nyampe di Kuba itu kejadiannya hari Senin. Senin 8 Rabiul Awal nyampe Kuba. Sudah. Terus tinggal di Kuba beberapa malam. Nyampe mes bukan Masjid Nabawi, belum waktu itu belum dibangun. Nyampe kota Madinah, bukan Masjid Nabawi. Kota Madinah itu hari Jumatnya jadi kalau mau disimpulkan eh, berarti bulan Rabiul Awal ini bulan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Baik itu. Rinciannya tadi 27 Safar bergerak nyampe Jabal Sur. Ketika malam pertama Rabiul Awal bergerak menuju Kuba. Sampainya hari Senin 8 Rabiul Awal di Kuba tinggal beberapa malam. Nyampe Madinah hari Jumatnya. Nah, seperti itu. Kalau Senin tanggal 8 berarti Jumatnya tanggal berapa berarti? 8 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 8 9 10 11 12. Pas 12 Rabiul Awal juga yaitu nyampe Madinah ya baik lahirnya ya lahirnya 9 Rabiul Awal lahirnya Nabi Nabi lahir di mana kota Mekah baik wafat di Madinah terus kemudian eh, yang nomor tiga terakhir peristiwa besar Rabiul Awal Nabi wafat Nabi wafat juga di bulan Rabiul Awal tanggalnya lah ini sepakat ulama 12 Rabiul Awal Wafatnya itu 12 Lahirnya 9 Rabiul Awal Ya, berarti nanti ini peringatan ini peringatan kelahiran apa wafatnya kira-kira. Ya, maka nggak perlu meniru seperti mereka agama lain. Ada wafatnya Isa, ada naik naik apa ini naiknya Isa, lahirnya Isa, macam-macam. Ya, baik. Jadi itulah peristiwa besar di bulan Robiul Awal. Lo hari apa? Nabi itu lahirnya. Nabi lahir harinya hari Senin. Coba dibuka dibuka dalil dibuka dalil sahih muslim dibuka Sahih Muslim nomornya nomornya Sahih Muslim nomor 1162 1162 nomor asli ya itu atasnya 977 1977 betul ayo dibaca dibaca dari Abu Qatadah radhiyallahu an baca Nah, silakan. Ayo. Dari Abu Qatadah. Ya, baca silakan. Dari dari Abu Qatadah Al Ansori radhiyallahu dia berkata, silakan. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Nah, ketika Nabi ditanya puasa hari Senin, apa jawaban Nabi? Silakan. Maka beliau pun menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Silakan. Di hari itulah saya dilahirkan. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Berarti sembilan Robiul Awal itu Senin. Terus lanjut, silakan. Dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Baik, dan hari Senin itu pula Al-Qur'an itu diturunkan. Tuh, oh, seperti itu. Jadi hari di mana aku dilahirkan muncul di masyarakat kita. Ustaz, berarti hukumnya poso weton itu boleh ndak, Ustaz? Puasa hari kelahiran. Saya ini lahir Rebo Ustaz. Ya, boleh ndak? Yaitu hari kelahiran saya Rebu itu saya puasa. Istilahnya puasa weton, poso weton, poso hari kelahiran. Boleh tidak? yang nggak ada tuntunannya. Tentunya Anda kalau setiap apa ini Anda misalnya lahirnya Rebu, Rebu tahun ini sama tahun depan tanggalnya sama tidak? Nggak sama lah, beda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu kekhususan untuk Nabi, yaitu beliau puasa hari Senin karena hari Senin itu adalah hari di mana beliau dilahirkan. Itu kekhususan Nabi dan beliaunya bukan puasa setahun sekali, tiap Senin mestinya Anda tiap Rebu <laughs> yang tadi hari Rebu tadi ya, lahirnya Jumat ya tiap Jumat. Nah, ini nggak ada tuntunannya. Ternyata yang terakhir alasan ketiga, kalau ini tidak ada tuntunannya, ternyata tidak ada di antara para sahabat Nabi yang mereka lahirnya hari apa dan di hari itu pula mereka puasa. Nggak ada riwayat yang menjelaskan itu. Kalaupun itu baik, mestinya mereka para sahabat orang yang pertama kali ber berada di garis terdepan yang paling haus melakukan kebaikan para sahabat mestinya mereka lebih dahulu laukana khairan lasabakuna ilai andai kata itu perbuatan itu baik tentulah mereka yang lebih dahulu melakukan perbuatan itu ternyata para sahabat tidak melakukannya baik kita geser sekarang materi nomor dua apa tadi yang nomor dua Bukti Nabi mencintai kita. Nah, kita tunjukkan sebelum kita mencintai Nabi, kita tunjukkan dulu mana buktinya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai kita umatnya. Bapak Ibu kalau pengen tahu buktinya Cukup kita baca dalil Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Tak kasih tiga dalil Mudah-mudahan tiga dalil ini mewakili menunjukkan Nabi betul-betul cinta sayang kepada kita. Mana dalilnya? Dalilnya nomor satu surat At-Taubah. Coba dibuka Quran surat sembilan At-Taubah. Quran surat nomor sembilan At-Taubah. Ayatnya 128 At-Taubah ayat 128 Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman At-Taubah ayat 128 Ya, silakan terjemahannya. At-Taubah 128, silakan. Sungguh telah datang kepada seorang Rasul dari kaum sendiri. Baik, mulai sekarang bentuk cinta Nabi kepada kita. Lanjut, satu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Oh itu nomor satu itu. Ya, nomor dua. ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Oh itu nomor dua. Nabi itu menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Selamat dunia akhirat. Terus nomor tiga. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Loh, jelas ayat ini menunjukkan bukti kepada kita Nabi mencintai umatnya. Ya, itu ini yang pertama ini. Yang kedua, dalil kedua. Dalil yang menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada kita. Sahih Muslim dibuka. Sahih Muslim. Kenapa dong? Tapi nggak sampai luar. Enggak ya? Aman ya? Kan saya khawatir setelah kajian terus. Baik, ngapain takut lagi ya? Takut itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. soal Muslim nomor berapa tadi? 2285. 2285. Jadi dalil pertama atau 128. Sudah kita bacakan tadi. Sekarang dalil kedua yang menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada kita. Ayo dibaca. 2285. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi beliau bersabda, Nabi bersabda, "Masali wa masalukum kamasali rajulin au qadanaran." Silakan. Perumpamaanku dengan kamu sekalian. Seperti apa? ialah bagikan seorang yang menyalakan api. Baik, menyalakan api unggun. Kata Nabi, perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang sedang menyalakan api unggun. Begitu api ini uh, apa ini menyala, ya. Apa yang terjadi? Faja'ala, ya. Uh, kita ini, nah ini. Uh, فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بهجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي silakan ayo maka serangga-serangga penerbangan menjatuhkan diri ke dalam api itu. Jadi ketika api itu naik ke atas membara, ternyata binatang-binatang kecil, serangga-serangga menjatuhkan dirinya ke dalam api tersebut, terjun ke dalam api itu. Terus yang dilakukan laki-laki itu apa? Silakan. Orang tersebut berusaha menarik mereka dengan api Stop. orang tersebut berusaha menghalau serangga-serangga itu jangan sampai menjatuhkan ke dalam api tersebut. Lanjut dan mereka berusaha mengalahkannya. Terus dan aku telah mencegah kamu semua agar tidak jatuh ke dalam api. Terus tetapi kalian meloloskan diri dari tanganku. Begitu juga aku kata Nabi, aku telah mencegah kalian jangan sampai masuk ke dalam api. Maksudnya api di sini neraka. Namun kalian tetap meloloskan diri dariku. Berarti intinya Nabi berusaha keras ingin menyelamatkan umatnya dari neraka. Namun ternyata banyak umatnya yang mengambil jalan-jalan kebinasaan, jalan-jalan menuju ke neraka. Jadi ada dua jalan, jalan ke surga, jalan ke neraka, jalan kesuksesan, jalan keberuntungan, jalan kebinasaan, jalan yaitu uh, apa ini kerugian. Ternyata banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mengambil jalan kebinasaan. Ya, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, tetapi justru sebaliknya kita berada di jalan-jalan yang keberuntungan, jalan-jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, sekalipun kita sendirian. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi intinya Nabi ingin menyelamatkan umatnya dari api neraka. Sekarang bukti nomor tiga, dalil. Ayo dibuka Sahih Targhibnya. Mana? Jilid 6. Jilid 6. jilid 6 nah, ayo dibuka tiga nomornya sahih tarhib wa ya, tarhib nomor 3632 3632 kita dengarkan sahih tarhib wa tarhib 3632 ayo baca dan Anas radhiyallahu anhu berkata ya silakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dengarkan, saya akan bacakan uh, dalilnya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, Sahih Tarhib wa Tarhib nomor berapa tadi? 36? 3632. 3632. Nah ini sudah ketemu. Kita dengarkan ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini tentang syafaat. Kullu nabiyyin sa'ala su'alan au qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati silakan setiap nabi meminta permintaan atau atau menyatakan setiap nabi itu punya doa mustajab katanya Rasul. Setiap nabi itu punya doa pamungkas. Lanjut teruskan. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang telah dia mintakan untuk umatnya. Selesai. ya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dikabulkan. Fir'aun ditenggelamkan. Terus kaumnya eh, Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah berdoa kepada kepada Allah kaumnya ditenggelamkan dalam banjir setinggi bukit judi entek sudah habis sama Allah dikabulkan sudah siapa lagi kaumnya Nabi Hud alaihissalam kaum Ad kaum Ad yaitu meminta berdoa kepada Allah ternyata Allah membinasakan kaum Ad Allah kirimkan angin topan selama angin topan ini selama tujuh hari delapan malam tujuh hari delapan malam kaumnya Nabi Soleh alaihissalam yaitu kaum Samud Nabi Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah sehingga kaumnya dibinasakan dengan Allah kirimkan petir guntur sehingga mereka mati kosong bergelimpangan bahkan mereka mati di dalam rumah rumah mereka Allah kirimkan petir itu masuk ke rumah mereka bis entek sama Allah dibayar kontan begitu ngangkat tangan langsung bayar kontan Kurang apa lagi sudah? Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya, ternyata Allah binasakan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Negeri mereka dibalik oleh Allah yang bawa ke atas, yang atas ke bawah. Dihujani dari apa ini dengan batu dari neraka sijil. Sudah dikabulkan oleh Allah. Semua doanya Nabi dikabulkan Khusus Nabi Muhammad SAW Doaku tak tahan tak pakai untuk syafaat umatku di hari kiamat. Doa pamungkasku ini tak pending, tak belikan nanti untuk umatku di hari kiamat. Kurang cinta apa Nabi sama kita? Tuh, ya, bayangkan. Ini ini menunjukkan. Ayo teruskan, silakan. Dan aku ibadah aku sebagai syafaat bagi umatku. Loh ya kan? Dan aku simpan doaku untuk syafaat bagi umatku. Ya, ini menunjukkan cintanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Lah tinggal kita sekarang bagaimana membalas cintanya Nabi ini. Ya, Nabi ini 23 tahun. Ya, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Pagi, siang, malam berdakwah untuk Islam dan untuk membela umatnya. Terus apa sekarang yang harus kita lakukan? Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bertepuk sebelah tangan cintanya tidak terbalas, cintanya Nabi. Jangan sampai jadi orang seperti itu. Cinta Nabi harus kita balas. Ya apa secara cara balasnya? Maka materi yang nomor tiga sekarang. Apa yang nomor tiga? keutamaan mencintai Nabi dulu. Apa istimewanya keutamaan mencintai Rasulullah SAW? Baik, uh, saya sebutkan tiga saja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tiga ini mewakili ya. Kita ambil dikit-dikit. Yang penting mudah-mudahan materinya bisa tuntas. Yang ketiga keutamaan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu keutamanya? Satu, satu akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman, lezatnya iman, kesempurnaan iman. Orang itu kalau mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan lezatnya menjadi orang beriman, nikmatnya menjadi orang beriman, sempurna imannya, sempurna. Mana dalilnya? Dalil Ayo dibuka Sahih Bukhari. Tak kasih dua dalilnya. Sahih Bukhari nomor 16, nomor 16. Bukhari nomor 16 dibuka Sahih Bukhari nomor asli itu Sahih Bukhari ayo dibaca silakan dan Anas bin Malik radhiyallahu dan Nabi sallallahu bersabda Nabi bersabda salasun man kunna fihi wajada halawatal iman silakan Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang Nah maka Ia akan mendapatkan manisnya iman Ada tiga perkara Yang apabila tiga perkara ini melekat pada diri seorang hamba Dia akan merasakan nikmatnya jadi orang beriman Apa itu? Yang nomor satu Rating pertama Silakan dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Baik, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari semua yang ada di muka bumi ini. Cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul tanpa batas, mengalahkan semua yang ada di muka bumi ini. Ya. Aman tak? Isa tak kira-kira? Ya. Lawan kadang-kadang kita ini mohon maaf ya. Mohon maaf ini sebagian saudara-saudara kita. Ya. Itu kalau dihadapkan dengan yang nomor satu ini. Kok kayaknya, kayaknya Nabi itu di nomor dua kan? Di nomor dua kan? Contoh. Ustaz saya ini diundang tetangga Ustaz Undangannya ini Ustaz Acaranya, acara X Ustaz Saya nggak sebut yeah. Saya tahu acara ini tidak ada tuntunannya Bahkan ini dilarang Acara ini Ustaz saya tahu Tapi gak enak Ustaz sampai tonggo Selesai Nabi di nomor dua Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Ketika Anda tidak hadir, lalu mereka tanya kepada kita, kenapa kemarin kok tidak datang acara saya? Gak sampai tak undangannya. Nyampe, saya terima, saya baca. Lu terus opo kok gak teko? Aku sungkan Nabi Rasulullah. Aku gak enak sama Rasulullah. Lu maksudnya, nanti kalau di akhirat aku ketemu Nabi, Kenapa kamu ikuti acara itu? Lawang aku tidak pernah ngajarkan acara itu, tidak pernah ngasih contoh. Aku sungkan Nabi Rasulullah. Bisa kita jawab kayak gitu. Ayo, jawaban ini daripada ngobrol satu jam dua jam kajian kita ternyata gak praktek no. ya, katanya cinta kepada Nabi sampaikan lah Ustaz tak sampaikan kalau saya saya sampaikan saya datang kepada RT, RW. Pak RT, ayo kita saling menghargai Pak RT. Saya menghormati keyakinan Anda. Anda harus menghormati keyakinan saya. Jadi kalau saya tidak hadir dalam acara warga, tanda kutip, yang mungkin diadakan tiap Kamis malam Jumat, yang mereka kumpul-kumpul, maaf saya tidak bisa hadir. Oh saya tahu kok pak, saya tahu pak Ustaz, saya tahu. Gak apa-apa. Dan saya minta tolong, rumah saya gak usah diantri berkatannya. Oh beres pak Ustaz, beres. Jadi kalau mau kata, oh jadi kayak ya pak Ustaz ya, ojo. Oh, iya. Enak, datang rt Masa kita nggak berani? Mereka melakukan itu jelas nggak ada tuntunannya. Berani kok. Kita yang jelas-jelas ya mengikuti petunjuk Nabi kok kita nggak berani. Nah, dia harus berani dengan cara yang baik ya, yang santun ya. Kita sampaikan supaya apa? Kalau kita langsung ke eh, RT ulil amri gak RT? Amin. Kalau ulil amrinya sudah kita datangi selesai. Warganya kalau ke sekelas RT ini loh izin loh selesai ya seperti itu RW datang ya kita lanjutkan kalau acara selain itu kita datang serawung ya kerja bakti warga dan seterusnya nah, kita datang baik kita lanjutkan jadi uh, apa ini terus terus yang nomor dua apa itu kalau seseorang melekat tiga perkara ini dia merasakan manisnya iman nikmatnya lezatnya iman yang nomor dua jika yang mencintai seseorang dia tidak akan mencintainya kecuali karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang karena Allah dan dia membenci seseorang karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Gimana penerapannya Ustaz? Mencintai dan membenci seseorang karena Allah. Dia mencintai orang itu karena orang itu berada di atas ketaatan kepada Allah dan dia membenci temannya orang itu karena orang itu jauh dari ketaatan kepada Allah. Jadi seperti itu jadi adil, proporsional cinta cintanya. Cintanya itu tidak ngawur. Cinta ngawur itu wis jarno wis ini ini ya Allah, engkau nek tak tuturi ngamu. akhirnya renggang persahabatan kita. Aku dicap sok yai, sok ustad. Wis biarkan dosa ya di urusannya dia. nah, ini bukan pertemanan yang baik kayak gini. Iya, ya tak ada nih ya, tak ada nih. Aku kepingin nyelamat dong. Iya, aku kepingin masuk surga. Kamu kan kepingin masuk surga. Kau tak selamat dong. Ini keliru yang kamu lakukan. Selesai. Perkara dia membenci kita, doakan. Urusan dia sama Allah. Itu namanya cinta karena Allah, membenci karena Allah. Nah, seperti itu. Sebab ada istri itu yang takut menasihati suaminya ketika suaminya tidak berada di atas Quran dan Sunnah daripada nanti tak nasihati tambah ribut rame Ustaz dan kalau ribut Ustaz saya tidak kuat sama sama mulutnya Ustaz. pun binatang ini metu ustad Ustaz. Sehingga saya diam wes urusannya dia sama Allah. Nanti di akhirat oh nggak bisa. Berarti Anda mencintai suami Anda salah penempatan. Ya, Anda tahu itu pelanggaran, Anda harus nasihati dengan cara yang baik. Ya, baik kita lanjutkan. Ya apa Ustaz dengan cara yang baik? Ya nasihati dia di saat dia lagi senggang, lagi lapang, suasana hatinya lagi enak. Deketi dia, bang aku ini cinta loh bang sama kau ini bang cinta sama kau tapi aku lebih cinta lagi bang kalau kau tidak melakukan itu Iku bid'ah bang masuk Ya. Lah ini waktunya melakukan itu. Oh coba bid'ah kilo. kulu bid'atin dolala. Wa yang ngamu. Suami itu bukan diperintah, istri yang diperintah. Jadi jangan menggurui orang yang dia pemimpin, yang tugasnya merintah. Gak bisa. Maka melalui pendekatan-pendekatan. Itu tapi tetap harus dikasih tahu, diberi nasihat. Itu yang namanya cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian yang berikutnya, yang nomor tiga terakhir, ya silakan. Dan dia benci kembali kepada kekuburan. Nah, seperti dia benci bila dilemparkan ke neraka. Baik dia benci melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana dia tidak sukanya bencinya kalau harus dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi dia nggak mau melakukan dosa maksiat yang dulu mungkin dia pernah lakukan, tobat Seakan-akan dia juga membenci seperti dia nggak suka bencinya dimasukkan ke dalam api neraka. Baik dia tidak mau kembali kepada perbuatan maksiat. Kita lanjutkan sekarang keutamaan mencintai Nabi nomor dua. Nomor dua, orang kalau mencintai Nabi Oh dalilnya saya janjikan ada dua ya Coba ditambah lagi Masih nomor satu ya Masih nomor satu Mendapatkan manisnya iman Tadi kan Sohih Bukhari nomor 16 Tak tambahi satu lagi sekarang Bukhari lagi Bukhari Nomornya 6632 6632 Ayo Sohih Bukhari 6632 6632 Baca Abu Hurairah dari Abdullah bin Hisham menuturkan kami pernah dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu an menuturkan kami pernah bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau menggandeng tangan um, tangan Umar bin Khattab. Terus kemudian Umar berujar. Baik, Umar bin Khattab dan tangannya digandeng sama Nabi. Masya Allah. Terus Nabi bilang saat Umar bin Khattab radhiyallahu berkata kepada Nabi, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, Ya, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Pakai ada ilahnya ini. Ya, lanjut teruskan. Silakan. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya. Stop. Anda lebih aku cintai. Anda sangat aku cintai melebihi apapun, melebihi apapun kecuali lanjut teruskan selain diriku sendiri. Ulang lagi, ulang lagi. Anda, wahai Rasulullah, ya sungguh Anda lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri. Selain diriku sendiri. Kok pakai ada selainnya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La nafsi نفسي hatta aku na ahabba ilaika min nafsika. silakan tidak demi zat yang jiwa jiwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah, tidak demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Teruskan. Hingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lanjut, lalu apa kata Umar? Maka Umar pun berujar. Terus. Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sekarang wahai Rasulullah, Anda lebih aku cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini termasuk diriku sendiri. Anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lanjut. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-an ya Umar. Silakan. Sekarang baru benar wahai Umar sekarang baru benar ya kau mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri oh itu makanya mencintai Nabi ini totally sudah total sudah mencintai Allah dan Rasulullah SAW ini harus total ya baik kita lanjutkan sekarang yang nomor dua keutamaan mencintai Nabi nomor dua apa nomor dua bersama Rasulullah di surga Orang kalau mencintai Rasulullah SAW dijamin bersama Nabi di surga, bersama sang utusan di surga. Ya, Pak Bu, mohon maaf ini. Sebelum sebelum saya tunjukkan dalilnya, jangankan bersama Nabi di surga, bersama Nabi di dunia, di dunia orang yang ketemu Nabi, melihat Nabi, dan beriman dengan ajaran Nabi, itu menjadi manusia terbaik. Nabi kan bersabda, khairun nas karni, sebaik-baik manusia orang yang hidup di zamanku. Kenapa? Para sahabat berarti mereka ketemu Nabi, melihat Nabi, Islam dan mengimani apa yang Nabi ajarkan. Sudah menjadi manusia terbaik. Lah ini bagaimana kalau bersama Nabi itu bukan di dunia tapi di surga. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka syaratnya harus mencintai Nabi kalau pengen di surga bersama Nabi. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Sahih Bukhari nomornya 6169 6169 Sahih Bukhari 6169 sudah ngantuk Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya. seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya, silakan. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, silakan. Bagaimana Anda mengatakan mengenai seseorang yang mencintai suatu kaum namun dia sendiri belum pernah bertemu dengan kaum tersebut. Baik. Wahai Rasulullah, Pertanyaannya gini maksudnya, bagaimana menurut Anda ya, Anda pernah mengatakan ya bahwasanya mohon maaf, bagaimana menurut Anda orang yang mencintai suatu kaum Orang yang mencintai suatu kaum Sedangkan kaum itu masih belum ada Gimana? Menurut Anda gimana? dia mencintai seseorang yang orang itu belum ada atau tidak ada. Gimana? Apa kata Nabi? Silakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, seseorang, seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Loh, kata Nabi, seseorang itu nanti akan bersama, akan ketemu dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tambahkan lagi dalil. Coba tambahkan lagi dalil. Sahih Muslim nomor 2639. <clears throat> Coba dibuka Sahih Muslim 2639 <clears throat> Atasnya 4777 Itu cuma satu apa ada dua? 2639 ada cuma banyak versinya itu. Ada 477 berapa? 477 iya. Silakan. <clears throat> ya boleh pakai 474 47 eh, berapa atasnya? 4778 Iya atasnya Tapi nomornya tetap 2639 Ayo silakan Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata Iya silakan Ketika aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar dari masjid Iya Tiba-tiba kami bertemu dengan seorang laki-laki Dari balik pintu masjid seraya bertanya Nah ini seraya bertanya silakan Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah kapan kapan terjadi hari kiamat itu? Mata saat Kapan kiamat itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadinya? Pak Bu, orang itu kalau tanya kapan berarti tanya waktu. Orang ini tanya seakan-akan pertanyaannya kiamat itu tanggal berapa wahai Rasulullah? Bulan apa, tahun berapa, jam pinten? Kan gitu. Apakah Nabi jawab? Enggak. Lawang kiamat siapa yang tahu? Allah. Malah Nabi balik bertanya. Apa kata Nabi? Ma'adattalaha. Silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya. Apa itu? Apa yang telah kamu siapkan untuknya? Baik, gak usah tanya. Kiamat itu kapan terjadinya? Tetapi bekalmu apa? Persiapanmu apa? Kalau kiamat itu terjadi, apa persiapanmu? Lanjut teruskan. Maka seakan-akan orang tersebut merasa malu dan tunduk. Tunduk, menangis. Lanjut. Lalu dia berkata. Silakan. Saya tidak mempunyai persiapan yang banyak dari sholat, dari puasa, atau dari sedekah. Baik, saya tidak punya bekal apa-apa, wahai Rasulullah. Bekal pun tidak banyak. Entah itu sholat saya, puasa saya, sodako saya. Tidak banyak bekalku. Akan tetapi, lanjut. Kecuali hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali aku mencintai Allah dan engkau, wahai Rasulullah. Aku mencintai engkau, wahai Rasulullah. Lanjut, teruskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Berarti bersama siapa kalau gitu? Ya Rasulullah SAW. Saking cintanya orang ini kepada Nabi, fa'anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, itu ya. Baik, makanya mencintai Nabi akan bersama Nabi di surga. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Keutamaan mencintai Nabi Terhindar dari murka Allah Terhindar dari murkanya Allah Orang itu kalau mencintai Rasulullah terhindar dari murkanya Allah. Amin. Mana dalilnya? Quran surat nomor 9. Ayo eh, dibuka. Atau ayatnya 24. Quran surat nomor 9 ayat 24. Allah taala berfirman, Iya, silakan terjemahan. Katakanlah jika bapak-bapakmu, bapak-bapakmu, anak-anakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara kandungmu, istri-istrimu, istri-istrimu, pasanganmu, terus keluargamu, keluargamu, lima, terus harta kekayaan yang kamu usahakan, harta kekayaan yang kamu usahakan, enam itu, terus perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, perdagangan perniagaan yang kamu khawatir rugi, sudah tujuh berarti, terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah-rumah tempat tinggal yang yang kamu sukai berarti delapan. Lebih kamu cintai silakan. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Terus serta berjilat bicaranya. Maka maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jadi kalau delapan ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulullah, maka tunggulah saatnya. Berarti ini ancaman, azabnya Allah, murkanya Allah. Berarti kalau begitu kebalikannya, orang itu kalau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari delapan ini, apa saja tadi delapan? Satu, bapak-bapaknya. Dua, anak-anaknya. Tiga, saudara-saudaranya. Empat, pasangan hidupnya, lima keluarganya, enam harta kekayaannya, tujuh perdagangan yang dia khawatir kerugiannya, delapan rumah tempat tinggalnya. Ternyata dia lebih mencintai Allah dan Rasul daripada delapan ini. Dia selamat dari adab murkanya Allah. Tapi kalau kebalikannya, dia lebih mencintai delapan ini ketimbang Allah dan Rasulullah. Maka apa katanya Allah? Fatarobasu, tunggu saatnya tunggu. Ini ibarat apa itu diinting-inting itu ya kira-kira. Di, iya, iya, eh, di apa? Inting-inting ya tapi ya benar ya. Iya, betul. Ya? Itu bahasa punah itu sudah. Ya, inting-inting. Diinting-inting. Awas. Dicek, bukan dicek. Masa dicek? Diwanti-wanti. Inting-inting. Hmm, awas ya. Ya, nah itu ya. Ultimatum. Nah, ultimatum. Nah, keren ini ya. Ini keren ini. Baik, kita lanjutkan banyak nonton anu mungkin apa ini televisi ya pura ya, ya. bahasanya keren-keren soalnya ya kita lanjutkan ya suka nonton demo kita lanjutkan <laughs> ya baik sekarang materi nomor empat tanda-tanda mencintai Nabi nah harus ada tandanya dong ya caranya ini maksudnya ya bagaimana sih membalas siapa ini cintanya Nabi Ya, bagaimana cara membalasnya? Karena apa? Karena mencintai Nabi itu bukan dengan nyanyi nasyid, ya seperti itu cinta Rasul, cinta Rasul, ya itu bukan, bukan, ya bukan. Atau solawat solawat bukan bacaan solawat, tetapi ternyata ada caranya. Apa caranya? Tandanya tujuh, tanda Ada tujuh tanda, tujuh tanda, tujuh tanda mencintai Nabi. Ada tujuh. Satu, yang pertama ini. Yang pertama adalah yang pertama yang pertama mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Taat. Taat. Yaitu tandanya taat. Ya, harus taat. Kenapa? Ada sair Arab berbunyi begini. Ini sair, bukan hadis ya. Gak usah dicatat. Ini sair, bukan hadis. Apa itu sair Arab? Laukana hubbuka sadiqan la tahu. Artinya, sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Artinya, karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintainya. Namanya istri cinta sama suami pasti taat. Itu cirinya orang cinta, taat. Ya, seperti itu. Ya, mana dalilnya? mentaati Rasulullah SAW. Dalilnya hanya ini dalilnya. Di antaranya ini saya kasih satu Anisa delapan 80. Eh dibuka. Anisa delapan 80 surat Anisa ayat ayat 80. Wa may yuti'ir wa may yuti'ir rasul faqad hata Allah anda kalau dengar ayat ini kaget Anda. Kenapa? Luar biasa ayat ini. Ayo langsung baca artinya. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad. Ulang lagi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Iya, telah mentaati Allah. Lu jelas. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad, otomatis orang itu mentaati Allah. Ayatnya nggak kebalik dan jangan dibalik. Siapa yang mentaati Allah, mayuti illah fakot atau Rasul. Misalnya diwali. Siapa yang mentaati Allah, otomatis mentaati Rasulullah. Enggak, enggak. Ayatnya itu justru mengatakan siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW, otomatis dia mentaati Allah. Rasulullah. Berarti kuncinya di siapa ini kuncinya? Rasul. Taat saja. Ya, sama sang utusan ini baginda Nabi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis kita mentaati Allah, otomatis sudah itu. Duh, sudah ya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, dalil yang lain masih masih nomor satu ini ya. Masih tanda yang pertama ini. Dalil yang lain, tolong dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1835 Muslim, saya Muslim 1835 Ayo baca langsung artinya Cepat dikit, ya. silakan Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Isinya, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Yo, terus Barang siapa bermaksiat kepadaku Maka Maka dia telah bermaksiat kepada Allah Tuh, Siapa yang mendurhakai aku bermaksiat aku maka dia berarti bermaksiat kepada Allah. Contohnya kayak apa Ustaz? Bermaksiat kepada Rasulullah yang menyimpang dari ajaran Nabi itu bentuk kedurhakaan, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Ya wis Ustaz, saya tidak akan ikut acara-acara di kampung-kampung itu. Saya sungkan sama Rasulullah. Tapi Ustaz, aku tak nyumbang air mineral sadus Ustaz ya. Gak enak Ustaz, terus aku gak teko, terus gak nyumbang mana. Sami. Ya sama. Anda tolong menolong dalam hal dosa. Mestinya tolong menolong itu ta'awanu alal birri wa taqwa. Jangan ta'awanu alal rismi wal udwa, jangan dibalik, ya. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Saya tidak ikut acara kok Pak Ustadz Saya ngantarkan umik saya Acara hall Pak Ustaz Ngantar notok saya terus tak tinggal pulang nanti tak jemput lagi ya sama saja <laughs> Oh berat loh ini Berat Bapak Ibu Berat, berat ya, berat Itu baik, kita lanjutkan Mana dalilnya? Eh, tambahan lagi dalil Coba dibuka Sahih Bukhari Sahih Bukhari Nomornya nomor ya, Sahih Bukhari nomor 7280 7280 ini sudah hampir setengah sembilan ya. kok cepet ya di sini ya, <laughs> ya. di kok lama ya. <laughs> Tujuh ribu Ustaz kamu coba aku sekat mau suwe lo guduk ini Ayo dibuka saya Bukhari 7280 Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Silakan ayo Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Kemarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Isi sabdanya Setiap umatku masuk surga Oh jelas sekali Kullu ummati kulo jannah Setiap umatku masuk surga ilaman man aba Silakan selain yang enggan. Loh, ya, kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan masuk surga, Enggak pingin, enggak punya ke keinginan masuk surga. Kan aneh. Kita aja dengar aneh. Sahabat waktu itu dengar juga aneh. Apa kata mereka? Kila, ya Rasulullah, waman ya'ba. Silakan. Para sahabat bertanya, ya. wahai Rasulullah, Lantas siapakah yang enggan itu? Siapa yang enggan itu? Enggak punya keinginan masuk surga. Siapa? Apa kata Nabi? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Silakan. Siapa yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. Loh, siapa yang taat masuk surga. Terus lanjut. Dan siapa yang ingkar membangkang aku berarti dia enggan. Siapa yang membangkang maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Oh ya maka yang taat masuk surga mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya baik kita lanjutkan saya tambahkan lagi satu lagi dalil tak kasih contoh kasus Orang kalau tidak taat sama Rasulullah, langsung dosanya dibayar kontan oleh Allah. Langsung jadi orangnya masih hidup belum meninggal, dibayar kontan sama Allah. Langsung dapat azab. Ini belum azab kubur, masih hidup sudah dapat siksa azab. Sahih Muslim nomornya 2021 2021 lah ini contoh kasusnya di sini orang kalau tidak taat sama Nabi Gak taslim tidak samin sami'na wa atokna. Ya ini contoh kasusnya. Ayo dibuka Muslim 2021. Silakan. Dari Ikrimah bin Amar SAW telah menceritakan kepada Mu'iyas bin Salama bin Al-Aqwa, bapaknya telah menceritakan kepadanya bahwa seorang laki-laki makan di samping Rasulullah saw dengan menggunakan tangan kirinya. Ada seseorang yang makan dekat Nabi dengan tangan kiri. Ini jelas salah ini tangan kiri karena hanya setan makan minum tangan kiri. Orang ini meniru jejaknya langkahnya syaitan. Makan tangan kiri sama Nabi dinasehati. Kul biyaminik silakan. Dan Rasulullah bersabda. Silakan makanlah dengan tangan kananmu. Nabi menyuruh laki-laki itu dengan makan tangan kanan, berarti tangan kanannya orang itu tidak cacat. Orang ini tidak berkebutuhan khusus. Makanya disuruh makan tangan kanan. Orang ini menjawab, "La." Silakan. Dia menjawab, aku tidak bisa. Berarti tidak, kebiasaan. Wong tangan kanannya normal kok, ndak cacat. Aku ndak bisa, kebiasaan ini. Nabi kaget, tidak bisa. Lanjut silakan. Beliau bersabda, tidak ada. Apakah kamu tidak bisa? Terus? Ia menolaknya karena sombong. Terus? Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Setelah itu tangannya itu tidak bisa digerakkan untuk ke mulutnya berarti lumpuh Bapak Ibu sekalian. Ini belum dapat azab kubur sama Allah dibayar kontan karena tidak samikna wa atokna Nolak. Makanya sombong. Sombong itu kan batarul hak wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Dia menolak kebenaran kayak iblis. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Menolak. Makanya diusir oleh Allah dari kerajaan langit. dilak anak sampai hari kiamat. Orang ini juga begitu. Ya. Nah, banyak loh orang seperti ini. Aku wis tahu, wis seru. Memang betul itu sabda Nabi. Memang tahu saya tahu itu hadisnya soy. Tapi ustadku kiaiku ah, mulai. Berarti Rasulullah masih kalah dengan kiai. Ustaz Level kiai lebih tinggi daripada hadis Rasulullah SAW Musuh kau oleh sebetikan api loh ya beribadah itu bukan sing penting api yang penting ada dalilnya api menurut anda belum belum tentu api menurut Allah dan Rasulnya tapi kalau api menurut Allah dan Rasulnya itu pasti api menurut kita contoh ada sahabat Nabi mungkin kita pernah dengar namanya Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu beliau ini tiap malam hatam Quran tiap malam Quran dihatamkan tiap hari puasa bayangkan tiap hari puasa puasa tiap hari hatam Quran Hebat apa enggak ini kira-kira? Sama Nabi dinasehati. Ya, kamu kalau puasa jangan setiap hari kasihan istrimu, kasihan tamu-tamumu juga punya hak. Dirimu, jasadmu, tubuhmu itu juga punya hak. Maksudnya kalau tiap hari puasa kamu tambah lemas. Cukup sebulan tiga hari saja. Maksudnya ayamul bid dan Nabi tidak nyebut tanggal. Makanya ayamul bid itu tidak harus 13, 14, 15. Dalilnya ini Nabi nggak nyebut tanggal. Sebulan tiga hari orang ini, mohon maaf Abdullah bin Amr bin Al As mengatakan, tambahkan lagi wa Rasulullah. Aku masih kuat ya sudah. Kalau gitu puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu puasanya Nabi Daud puasa tidak apa ini? Eh, puasanya orang yang paling ber, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau sudah puasa Daud minggir Senin Kamis, minggir ayamul bin Ini sudah puasa Daud ini puasa level tinggi nih, sudah. Jadi mengger aja, Senin Kamis, gak usah dipaksakan. Karena sudah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Baik. Sudah kan? Berarti dikoreksi baik menurut Abdullah bin Amr bin As, tapi sama Nabi dikoreksi. Termasuk apal Quran, bukan apa? Membaca Quran. Kata Nabi, hatamkan Quran itu sebulan sekali aja. Jangan tiap hari. Apa katanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah kurangi lagi jumlah harinya aku masih mampu ya Rasulullah ya sudah 20 hari sekali minta dikurangi lagi ya sudah 10 hari lagi minta dikurangi lagi ya sudah sepekan sekali tujuh hari sekali lagi tujuh hari sekali minta dikurangi lagi akhirnya Nabi mengatakan orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari maka dia tidak akan mampu memahami apa yang dia baca berarti minimal berapa hari tiga hari sekali sekali minimal. Yang bagus sebulan sekali. One day, one juice. Bukan one ayah lo ya. One day one ayah Alif lam mim saulan Nah ini kan repot ya Ini one day one juice nah, 30 hari 30 juice Itu ya Baik berarti baik menurut dia belum tentu baik menurut Rasulullah SAW. Buktinya dikoreksi zaman Nabi. Ya, makanya beragama itu bukan pakai logika. Agama itu dalil. Islam ini agama dalil. Kalau ada orang anti dalil, ada nggak orang anti dalil? Dudududud dalil, dalil dalilan. Loh, Allah sendiri nyuruh kita, kita ini harus pakai dalil. Ustaz ngomong begini ada dalilnya, ada. Ayo, Coba dibuka surat Al-Baqarah ayatnya 111. Coba sih Al-Baqarah. Coba mudah-mudahan benar, mudah-mudahan benar. Loh iya betul. Iya, iya betul ini. Iya, Kulhatu burhanaku, burhanakum, burhanakum dalilmu. Burhan itu penjelasan dalil. Ayo baca langsung artinya. Mereka dan mereka Yahudi Nasrani berkata lihat ini kata-katanya Yahudi sama Nasrani kurang ajar ini apa kata mereka silakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani cek nyimute <laughs> apa nyimute cek enak gak bisa masuk surga kecuali Yahudi Nasrani terus jawab Muhammad silakan itu hanya angan mereka. Katakan, jawab Muhammad. Katakanlah. Jawaban Muhammad. Silakan tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar tunjukkan dalilmu kalau memang kamu benar ini berhadapan dengan Yahudi Nasrani mana dalilmu kalau Yahudi Nasrani pasti masuk surga dalilmu di ini dalil lah ada orang anti dalil Ya, ibadah itu dalil Islam itu agama wahyu, bukan agama logika. Baik, kita lanjutkan. <coughs> kita lanjutkan. Sekarang yang nomor dua. Nomor dua. Ini kalau tidak tuntas siapa beduk Siapa beduk Kenapa? Bisa sebuah taruhan. Ini dia. Ya. Ini kalau tidak tuntas dong, tolong kalau bisa bulan depan tolong diagendakan dong. Iya. Mudah-mudahan ya, tidak harus di tempat ini atau di mana misalnya itu supaya ini tuntas ini materinya ya seperti itu dan masih Robiul Awal gitu iya. ya, ya atau tanggal merah itu aja pas tanggal merah tanggal 5 nah, dokter libur kan iya ceritanya boleh ya boleh boleh boleh itu pagi-pagi iya. eh, nah, karena enak banyak yang datang nanti ya kan teman-teman pada libur baik kalau bisa ini dituntaskan materi ini sekarang yang nomor dua nomor dua ya nomor dua Tanda-tanda bukti mencintai Nabi. Apa itu nomor dua? Yang nomor dua adalah membenarkan berita yang beliau sampaikan. Membenarkan. fima Benarkan semua berita yang beliau sampaikan. Jangan ditolak dengan logika. Jangan ditolak dengan akal. Samina wa atona. Sekali mohon maaf sekalipun yang beliau sampaikan bertabrakan dengan rasio logika kita bertabrakan maka sami'na wa atokna mana dalilnya tak kasih dalil dicatat aja surat An-Najm ayat 3 dan 4 surat An-Najm itu surat nomor 53 ayat 3 dan 4 wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya ternyata yang Nabi apa ini ternyata yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Akan tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Berarti Quran itu wahyu, hadis Nabi itu juga wahyu. Bapak Ibu sekalian. Jangan ditolak. Tak kasih satu lagi dalil Sahih Bukhari. Ayo dibuka nomor 3320. Insya Allah Bapak Ibu pernah dengar hadis ini. 3320 baca tiga tiga dua kosong Ayo, silakan. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, apabila lalat masuk ke dalam minuman kalian, maka maka tenggelamkan, tenggelamkan, kan celupkan. Terus kemudian, kemudian angkatlah, angkat buang lalatnya. Terus karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya. Karena sayap lalat itu yang satu mengandung penyakit, yang satu mengandung penawar. Iya, Pak Bu, satu-satunya binatang satu-satunya binatang, maaf ini ya, maaf ini, satu-satunya binatang yang tidak pernah kena diari, cuma lalat. <laughs> Iya, Hewan lain saja dia, Oh iya. Hewan lain dia, Iya, itu. Hanya lalat karena dia punya penawar. Dia punya obatnya. Entah kanan, entah kirinya. Satu mengandung penyakit, satunya lagi menanggung, mengandung penawar. Maka celupkan, ya. Setelah itu buang, jangan dimakan lalatnya. Buang lalatnya, minum airnya, aman aman. Lah kalau kejatuhan cicak aja ojo no. Beda, jangan digebyar ya. Jadi dibuang semua ya. Kejatuhan cicak malah dilebono tambah diudeng ya. Nah, ini salah ini ya. Ini keliru yang kayak gini nih ya, salah memahami. Ya, baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ucapan Nabi itu wahyu. Baik, uh, itu yang nomor dua. Uh, saya tutup sampai sini aja ya. Saya tutup sampai di sini aja. Yaitu membenarkan berita yang beliau sampaikan. Nah, atau kita tutup tiga poin. Tiga poin ya, tiga poin, tiga poin. <laughs> ya, tiga poin. Allah suka yang ganjil soalnya. Ya angka tiga adalah angka ganjil. Kita sebutkan. Yang nomor tiga adalah yang nomor tiga, yang nomor tiga melakukan amalan, melakukan amalan ya, yang sesuai dengan tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan yang sesuai dengan tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam harus Kenapa? Karena beliau memberikan, beliau adalah sang suri taulah dan terbaik. Sehingga ya tidak ada manusia terbaik di jagat alam raya ini kecuali Rasulullah SAW. Ustadznya ustadz, kiainya kiai. Sudah. Sudah, nggak ada yang melebihi sudah. Kalau kepingin mencari yaitu sosok ya uh, apa ini salat yang paling sempurna Rasulullah puasa yang sempurna Rasulullah suami yang paling sempurna Rasulullah panglima perang yang paling berani Rasulullah baik semuanya Rasulullah dipek semuanya maka ikuti Ikuti orang yang sudah jelas-jelas kita teladani yang sudah jelas-jelas masuk surga. Ngapain kita meneladani orang yang surganya tidak jelas? Dipertanyakan. Nabi jelas surganya. Ikuti aja. Sami'na wa ata'na. Makanya saya nggak setuju kalau ada kalimat surga nunut. Nah, ini nggak benar ini, ya. Makanya kita ikuti uh, yaitu orang yang sudah jelas masuk surga siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi mengatakan Abu Bakar firjanna Umar firjanna Utsman firjanna Ali firjanna Ada 10 sahabat. Dikatakan oleh Nabi masuk surga. Ikuti jejaknya para sahabat. Nah, itu ya. Mana dalilnya? Harus meneladani melakukan amalan yang sesuai dengan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadahnya manut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, dalilnya agak banyak ini dalilnya. Ali Imran ayat 31. Ayo, surat nomor 3. Surat nomor 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan. Ali Imran Ustaz. Ali Imran surat 3 ayat 31. Ayat 31. Ayo Ali Imran ayat 31 baca. Katakanlah Muhammad. Ya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ulang lagi. Katakanlah Muhammad, jika jika kamu mencintai Allah, maka maka ikutilah aku. Lu ikuti aku, aku di sini. Rasulullah sallallahu terus lanjut. Niscaya niscaya Allah mencintaimu. Niscaya Allah akan mencintai dirimu kalau engkau mengikuti Rasulullah sallallahu Terus dan, kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu terus dan mengampuni dosa-dosamu. Lu otomatis dosa kita diampuni kalau mengikuti Rasulullah sallallahu Ya. Terus dalil yang lain, Quran surat 33 ayat 21. Al-Ahzab ayat 3 ayat 21. surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Do, suri teladan yang baik. Maka ikuti, ikuti Nabi. Ya jadi amalannya uh, ada cukaknya Ya, ada SOP-nya. Orang bekerja saja dalam urusan duniawi ada SOP-nya. Dalam ibadah juga begitu, ada cuklak, ada cuknis, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tambah lagi, buka Tirmidzi nomornya 2678. Nah, ini menarik ini. Tirmidhi nomor 2678. 2678. Ayo dibaca Tirmidhi silakan. Baca. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu 2678 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kenapa kenapa tidak apa intinya tampilan terjemahnya sempat ngehek misal. Oh iya, iya. Ya itu jam berapa ini kok hek? <laughs> iya. Ini biasa tidur awal malam soalnya Abu Hurairah. Masya Allah. Karena memang kebiasaannya Abu Hurairah dan sahabat Nabi. Ya. Seperti iya, untuk mempersiapkan amalan di akhir malam. Masya Allah. Iya. Anas bin Malik pun radhiyallahu anhu kan? silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Nah, silakan apa itu? wahai anakku. Nah ini diperhatikan, wahai anakku. Jadi Nabi SAW menasihati Anas bin Malik radhiallahu wahai anakku. Lanjut. Jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari tanpa ada kecurangan dalam hatimu kepada seorang pun, maka maka lakukanlah. Kemudian, kemudian beliau bersabda. Intinya ini, intinya ini, silakan. Wahai anakku, itu itu termasuk dari sunahku. Barang siapa? Barang siapa menghidupkan sunahku? Siapa yang menghidupkan sunahku? Lanjut berarti dia mencintaiku. Berarti dia cinta sama aku. Makanya lakukan amal ibadah sesuai sunnah Nabi. Berarti orang itu cinta sama Nabi. Ini buktinya ini. Ya. Terus kemudian dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Siapa kalau mencintaiku otomatis orang itu bersama aku nanti di surga. Jelas ini dalilnya. Nah, itu ya. Maka lakukan amalan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tambah lagi Bukhari nomor 704 eh, 7049 Bukhari 7049 Bukhari 7049 supaya kalau kasih dalil yang banyak supaya lebih mantap artinya betul-betul kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, ayo. Dan Abdullah Radhiyallahu mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Nah ini ancaman ini ya, ini ancaman ini. Silakan. Aku adalah manusia pertama-tama di antara kalian yang menuju telaga. Ulang lagi, aku adalah manusia. Aku adalah manusia pertama-tama di antara kalian yang menuju telaga. Aku yang pertama kali orang yang ada di telaga Al-Kausar nanti di hari kiamat. Lanjut teruskan. Lantas diperlihatkan kepadaku beberapa orang di antara kalian hingga Hingga jika aku ingin menggandeng mereka Hingga ketika aku ingin menggandeng memegang tangan mereka Ternyata lanjut Tiba-tiba mereka ditangkap dan dijauhkan dariku Dijauhkan dariku Terus kemudian Sehingga aku berteriak-teriak Terus Wahai Robku Ya Robbi Ya Robbi Silakan Itu sahabatku Itu sahabatku Itu umatku Lanjut Wahai Robku Itu sahabatku Terus Ya Allah Allah menjawab Apa kata Allah? Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Itu sebenarnya itu adalah umatku, itu adalah umatku. Apa katanya Allah kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, yaitu mereka melakukan perbuatan bid bid'ah. Makanya saya punya judul kajian orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kausar. Kalau nggak salah jumlah orangnya ada tujuh orang yang terusir dari telaga Al-Kausar. Tujuh apa lima orang gitu. Ya. Jadi salah satunya pelaku bid'ah. Mereka yang melakukan amal ibadah yang nggak ada tuntunannya dari Nabi. Jadi bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah dalam masalah ibadah, masalah agama, bukan masalah duniawi. Kalau urusan duniawi diserahkan sama kita, Nabi nggak ambil pusing. Iya. Nabi nggak ambil pusing. Silakan kita naik motor, kita makan nasi, iya. Kita kajian pakai mic pengeras suara. Ini di zaman Nabi nggak ada. Ini duniawi yang tujuannya memudahkan kita untuk ibadah. Mic ini memudahkan kita untuk taklim. Taklim itu ibadah. Maka nggak apa-apa. Hukumnya mubah, boleh. Ini fasilitas memudahkan kita. Yang nggak boleh itu bid'ah dalam urusan ibadah atau agama mengada-ada dalam urusan ibadah. Terakhir penutup, buka dalilnya Sahih Muslim. Ini dalil terakhir. Setelah itu kita akhiri nomor 1718. Ayo dibuka. Sahih Muslim 1718. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan. Oh ya. Dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu eh, eh, dalam hal ini adalah ayo setiap kali kita melaksanakan amal ibadah, maka tanya dalilnya. Apakah ini ada dalilnya? Jika ada kerjakan, jika tidak maka jangan kita lakukan. Percuma capek-capek ibadah ternyata ditolak, nggak diterima oleh Allah. Oleh karena itu maka merujuk kepada tuntunan Nabi SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi masih ada kekurangan empat ini ya tanda-tanda mencintai Nabi masih kurang empat poin ya belum juga kita membahas yang nomor lima yang nomor lima adalah materi nomor lima adalah mencintai dan mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan karena materi belum tuntas sehingga saya tidak buka tanya <clears throat> jawab. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan waktunya tidak di malam hari. Ya, mudah-mudahan waktunya bisa sore gitu ya, atau mungkin di pagi hari sehingga materinya bisa tuntas.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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. favorit asalkan tidak almiran kecepit kecepit Oh.